Cukup banyak sesungguhnya prinsip-prinsip yang ada. Dan prinsip-prinsip ini diulas panjang lebar oleh para ulama kita di dalam Kutubul Aqidah. Kitab-kitab Aqidah Islam. Atau dibahas di dalam kitab yang membahas tentang usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Ini prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Kita mau menyebutkan pada sore hari ini beberapa poin. Yang pertama ialah usul ahli sunnati fil istidlal. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam pengambilan dalil dalam berhujjah. Disepakati oleh para ulama kita bahwasanya di dalam istidlal dalam berdalil dalam beragama kita kembali kepada yang pertama Al-Qur'anul Karim yang kedua kepada As-Sunnah As-Sahihah sunnah yang sahihah atau hadis yang sahih. Yang ketiga ialah ijma'u salaf. Kesepakatan salafus saleh, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in dan para tabi'in. Namanya ijma'. Yang keempat ialah kiasun sahih dengan kias kias yang sahih ketika diperlukan karena kias itu sifatnya indah darurat dipakai ketika kondisi yang sifatnya darurat ini prinsipnya sesungguhnya prinsip ini disepakati oleh semua kaum muslimin kecuali pihak-pihak yang memang begitu jelas gamblang penyimpangannya yang anti dalil nakli bahasanya pihak-pihak yang hanya mendewakan akal dari kalangan ahli filsafat dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah yang dikenal dengan sebutan aqlaniyun mendewa akal ini mereka anti dengan ayat, dengan hadis, dengan ijma dan semisalnya. Jelas penyimpangannya. Tapi umumnya, pada umumnya warahmatullahi ini disepakati oleh semua pihak. Al-Quran, Sunnah Sahihah, Ijma Salaf, dan kias yang sahih. Yang membedakan pada prakteknya. Sebab ini dipakai dalam semua hal. Dalam berakidah. Ini dalilnya dalam pembahasan ahkamul ibadah, hukum-hukum ibadah, ini dalilnya. Dalam ahkamul dakwah, hukum-hukum yang terkait dengan dakwah, ini dalilnya. Terkait dengan ahkamul jihad, hukum yang terkait dengan jihad, ini hujahnya. Semua hal. Semua hal harus dengan hujah ini. Ayat, hadis, ijma, qiyas. ulama itu. Secara konsep itu sama, yang membedakan adalah prakteknya. Disebutkan dalam banyak riwayat datang dari banyak sahabat dan dia sahih ketika dikumpulkan semuanya. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Taraktu fikum amraini Lan tadillu ma tamassaktum bihima Kitabullahi wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Aku tinggalkan pada kalian dua perkara Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya Kitabullah dan sunnah Nabi Disebutkan dalam nafat yang lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya di Haji Wada. Di antara isi khutbahnya ialah ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma ini qasamtum bihi falan tadillu abadan kitab Allahi wa sunnata nabiyyi wahai umat manusia aku telah tinggalkan pada kalian sesuatu bila kalian berpegang teguh dengannya tidak akan sesat selama-lamanya kitab Allah dan sunnah Nabi Wadah kabar Barakallahu fikum ini adalah prinsip pertama yang sangat mendasar. Yang namanya seorang sunni, seorang salafi, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah dan apa yang disepakati oleh salaful ummah dalam semua aspek kehidupannya. Sehingga mereka sangat ilmiah dalam beragama sangat ilmiah, selalu dengan dalil, dengan hujah, ayat hadis atau hadis atau ijma' atau kias yang sahih ketika diperlukan sangat ilmiah. Akidah mereka kokoh dibangun di atas hujah yang kuat. Tata cara ibadah mereka sahih benar dengan hujah yang kuat. Juga dalam semua hal, dalam semua hal mereka selalu memiliki hujah yang sangat kuat, dan yang sangat kuat dikarenakan prinsip mereka sangat mendasar dalam beragama dalam memegangi prinsip agama harus dengan dalil yang kuat ayat hadis yang sahih ijma salaf dan kias yang sahih ketika diperlukan dari sini warahmatullahikum Al-Sunnah wal Jamaah tidak mengenal yang namanya taklid Karena taklid tanpa ilmu Al-Sunnah wal Jamaah tidak mengenal yang namanya asabiyah, fanatisme. Karena fanatisme itu nggak ada dengan tanpa ilmu. Berkesan dengan ilmiah. Mana ayatnya, mana hadisnya, mana keterangan para ulamanya, sehingga mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat kuat hujan. Dari sini pula barakallahu fikum ciri khasnya seorang sunni salafi ialah al-istighalu bi talabil ilmi. Mereka akan sibuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengkaji bimbingan Islam yang mulia. Ini konsekuensinya. Tidak mungkin mereka bisa berhujjah berdalil dalam semua hal dengan ayat, dengan hadis, dengan ijma salaf kalau nggak punya ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga di antara sinat di antara ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin ialah annahum yashtagiluna bi iqamati din bi talabil ilmi syar'i. Mereka sibuk mengamalkan agama ini, menegakkan agama ini dengan menimba ilmu syariat. Ilmu dalam semua bidang dari perkara akidah sampai pembahasan adab dan semua dengan hujahnya, dengan dalil-dalilnya, ayat, hadis keterangan para ulama, wahana. Maka yang menjadi seorang salafi harus sibuk dengan ilmu. Selalu menghadiri majelis ilmu, selalu hidup dengan ilmu, berinteraksi dengan ilmu, di sekitarnya ilmu, bersama dengan para ulama, ila akhir. Dan ilmunya syar'i yang dikaji ilmu syariat. Dan sumbernya pun juga demikian, murni. Langsung diambil dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, ijma' salaf. Barakallahu fikum. halal wa insyaAllah Yang kedua, dari prinsipnya sunnah wal jamaah ialah usuluhum fil ibadat. Prinsip mereka di dalam perkara ibadah. Prinsip mereka dalam perkara ibadah. Prinsip mereka ialah tahqiqul ubudiyyati lillah. Hmm? Tahqiqul ubudiyyati lillah bi ikhlasin wa mereka ini merealisasikan dan memurnikan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal dikerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ini prinsipnya mereka. Ibadahnya selalu dengan dua poin, dengan dua persyaratan ikhlasun niat dan mutaba'atus sunnah mengikhlaskan niat dan mengikuti bimbingan-bimbingan sunnah Barakallahu fikum yang pertama keikhlasan ayatnya banyak hadisnya juga banyak perkara yang sangat masyhur di kalangan kita semua kaum muslimin secara umum Allah mengatakan dalam firman Al-Maryam di al ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa Allah mukhlishina lahu din Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata dengan memurnikan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah sebagai orang-orang yang hanif, yang lurus tauhid. Ikhlas ini warakallahu fikum berkaitan erat dengan pembahasan tauhid. Mereka mempersembahkan semua bentuk ibadahnya, semua bentuk amal solehnya hanya untuk Allah semata. Ini namanya tauhid. Sehingga seorang sunni salafi muwahhid ahlu tauhid betul-betul murni tauhidnya. Murni tauhidnya. Tanpa syirik kecil atau yang besar. Dengan ikhlas sunyinya yang ada pada mereka. Ikhlas ini pun juga barakallahu fikum mengandung arti ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Namanya ikhtisar. Dalam beribadah hanya menginginkan pahala dari Allah, ridha dari Allah. Tidak ada tendensi duniawi pada uh, ibadah mereka. Bukan karena dunia, bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena ria atau sum'ah atau yang lain-lainnya. Tulus, tulus ikhlas. Hanya untuk semata dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Ini keikhlasan. Inna a'malu binniyat. Barakallahu fiikum. Dengan prinsip ini, dengan prinsip ini, maka terselamatkan dari semua bentuk ritual-ritual syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafi itu muwahhid bukan musyrik. Salafi itu ahlu tauhid bukan ahlu syirik. Kita insyaallah. Ya? Yang kedua mutaba'ah. Dalam perkara ibadah mereka selalu mutaba'ah sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim di hadal Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dengan terlecur dari kami, maka dikatakan tertolak. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal ibadah dengan tanpa contoh bimbingan dari kami, fahwaradun maka tertolak tidak diterima amalnya ditolak pelakunya berdosa masuk dalam kerangka penyimpangan penyimpangan bid'ah dalam perkara amalnya maka hadis ini hukum mengharuskan kita untuk mutaba'atus sunnah muwafaqatus sunnah fil ibadah dalam perkara ibadah harus sunnah disebutkan oleh para ulama muwafaqatus sunnah dalam perkara ibadah itu dalam sekian banyak perkara. Dalam poin-poin berikut harus sesuai dengan sunnah. Kalau tidak, maka amalnya dinyatakan tertolak. Amalnya dikatakan bid'ah. Yang pertama ialah al-kaifiyah dalam pembahasan agama eh, masalah keifiyah, tata cara ibadahnya. Keifiyahnya harus sesuai dengan sunnah. Keifiyah salatnya sesuai dengan sunnah, keifiyah puasa sesuai dengan sunnah, keifiyah zakat sesuai dengan sunnah, keifiyah haji, umrah sesuai dengan sunnah, ke apapun bentuk amaliyahnya, keifiyahnya, tata caranya harus sesuai sunnah. Kalau tidak, maka dikatakan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Yang kedua, muwafaqatus sunnah fil wak tentang masalah waktu beramal. Waktu-waktunya harus juga ada bimbingan sunnah. Kapan dikerjakan, entah para apa ataukah dia dikerjakan pagi ataukah siang ataukah sore ataukah malam Waktunya harus sesuai dengan sunnah. Kalau tidak, maka jatuh dalam penyimpangan bid'ah. Kapan lima waktu, kapan qobliyah, kapan ba'diyah, kapan duha, kapan puasa. Terkait masalah waktu harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Yang ketiga, al-makan. Terkait dengan tempat ibadahnya tempat pelaksanaan ibadahnya harus sesuai dengan sunnah. Kapal eh, tempatnya di mana dikerjakannya dengan dengan sunnah. Kalau tidak maka dikatakan nah, hmm, masuk penyimpangan-penyimpangan Yang keempat ada tuh bilangannya berapa kalinya berapa jumlahnya zikir berapa kali rokaat berapa, tawaf berapa putaran, sa'i berapa putaran. Jumlahnya harus dengan bimbingan sunnah. Ketika tidak ada, maka dimasukkan dalam penyimpangan dia. Yang kelima, takaran. Berapa takarannya? Kalau zakat, berapa zakatnya? Berapa nisabnya? Berapa haulnya? Sodakoh, berapa takarannya? Hal-hal yang terkait dengan takar menakar juga demikian harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Ketika tidak sesuai dengan sunnah, maka dikatakan penyimpangan bid'ah. Itu masing-masing. Ini semua harus dengan mutabaatus sunnah. Maka barang siapa yang menetapkan Barang siapa yang menetapkan Keifiyah tertentu dalam perkara amal ya ibadah tidak ada pada sunnah dikatakan itu bid'ah bukan karena amalnya tapi karena kaifiatnya barang siapa yang menetapkan waktu tertentu yang tidak ada dalam Islam maka dikatakan bid'ah barang siapa yang menetapkan tempat tertentu untuk beramal yang bersifat dalam Islam maka dikatakan bid'ah juga barang siapa yang menetapkan bilangan tertentu, jumlah tertentu dalam perkara ibadah, dalam perkara berpikir, dan yang lain-lainnya, yang tidak dalam sunnah, maka dikatakan itu bid'ah. Juga terkait dengan masalah takaran. Ada muhimun juga. Sehingga seorang sunni salafi, dia seorang mudabi, la mudabi. Seorang salafi itu mengikuti saja, tidak membuat kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga amaliyah dia, ibadah dia betul-betul disesuaikan dengan bimbingan sunnah. Tata caranya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, takarannya, semua hal sesuai dengan sunnah. Ada sunni. Maka seorang sunni salafi tidak akan mungkin jatuh dalam ritual-ritual bid'ah dalam amaliyahnya. Tidak bakal ada. Kenapa? Ibadahnya sesuai dengan sunnah tidak mengenal yang namanya kamus bid'ah. Dua-duanya, ikhlas dan mutabaatus sunnah. Ikhlas menghilangkan kesyirikan, menghilangkan riak dan sum'ah dan yang lain-lainnya. Yang namanya mutabaatus sunnah menghilangkan segala bentuk amaliah-amaliah dia Ini ibadahnya seorang sunni Yang mereka perhatikan kualitas Lalu yang kedua kuantitas. Dalam bab ibadah mereka selalu bertanya dalilnya mana? Dalam bab ibadah dalilnya mana? Dikarenakan hukum asal yang namanya ibadah dilarang. Dilarang mengerjakan sebuah ibadah sampai ada dalilnya ayat atau hadis atau ijma ulama yang menunjukkan adanya amal tersebut. Ketika ada kegiatnya, waktunya, tempatnya, ukurannya, takarannya harus sesuai dengan sunnah. Luar biasa. Itu prinsipnya harus usul dalam ibadah. Namanya tahqiqul ubudiyati lillah. Merealisasikan, memurnikan ibadahnya untuk Allah semata dengan keikhlasan dan mutaba'atus sunnah. Maka sunni seorang yang yang ahli ibadah, yang semangat beribadah kepada Allah. Seorang sunni itu muwahhid, ahli tauhid, bersih tauhidnya dari semua bentuk kesyirikan, baik syirik akbar atau asghar. Seorang sunni itu muttabi, la mubtadi. Ittiba' as-sunnah dan bukan ibadah. Muwafaqatu sunnah dan bukan ibadah. Tidak ada kamus bid'ah pada. Kita misalnya ada orang mengaku sebagai sunni salafi, tapi senang dengan yang bau-bau Apakah sunni? Ya. Paham ya bau-bau klenik ya? Nah. Barakallahu itu. Ada orang yang mengaku sebagai sunni salafi ternyata terkait dengan tata cara ibadahnya jauh dari bimbingan sunnah. Bikin tata cara sendiri, bikin aturan sendiri, bikin jumlah sendiri, waktunya sendiri, tempatnya sendiri, ada bukan sunnah. Ini orang yang menyimpang dari kebidahan amal para Kita misalnya ada perkara yang sangat wabah para Yang ketiga, prinsip yang ketiga para fikum ialah prinsip yang berkaitan dengan masalah e, beragama. Mereka memiliki prinsip yang namanya al-wasatiyah wa adamul mereka punya prinsip yang namanya wasatiyah, sikap pertengahan dalam semua hal dan tidak terjatuh di dalam perkara hulu melampaui batas. Dulu dikatakan sebagai hulu, sekarang dikenal dengan sebutan ekstrim, ekstremisme atau radikalisme. Ini prinsipnya harus berikutnya dalam semua aspek agama, dalam semua aspek akidah, dalam semua aspek uh, din yang luas pada mereka, mereka selalu menggunakan prinsip wasatiyah. Pertengahan yang adil di atas al-haq. Tidak melampaui batas juga tidak kurang dari batasan. Ini namanya wasatiyah wa adamul hul wa adamu al hul sikap pertengahan dan tidak ada padanya sikap hulu yang melampaui batas ini musim jidan ya Pak sangat penting sekali di sini para grafikum e, prinsip ini dikarenakan prinsip ini para grafikum merupakan ciri khasnya Rasulullah di Jamaah yang e, tidak ada pada sekedar ashabul ahwa'i wal bidah barakallahu fikum Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam al quran al Karim tentang umat ini, tentang umat ini. Di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa mengatakan dalam firman Di Al-Baqarah وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ummatan wasata Al-Baqarah 143 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan wasata, umat yang pertengahan. Disebutkan dalam hadis al-wasat al-adl. Umat yang adil. Dimanakan juga al-khiyar, umat yang terbaik. Juga dimaknakan dengan at-tawassut bainal ifrati wa tafriq. Umat yang pertengahan antara sikap yang melampaui batas dan sikap yang kurang dari batasan. Ini merupakan prinsip mendasar pada pimpinan Islam dan prinsip mendasar pada ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Prinsip wasatiyah dalam semua hal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang namanya wasatun itu ialah al-haq bainal batilain. Kebenaran di antara dua perkara yang batil. Hasanatun baina sayyi'atain. Kebaikan di antara dua perkara yang jelek. Wasatun baina ifratin wa tafrit. Tengah-tengah al-haq di antara yang melampaui batas ekstrim, hulu, radikal, dan yang kurang beri batasannya tafrid. Ada yang hulu dan jalan. Ada wasatiyah. Ini para fikum sekali lagi prinsipnya atau ciri khasnya harus sunnah wal jamaah. Disebut dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang prinsip wasatiyah ini. Yang pertama disebutkan di Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Fatihah menjelaskan tentang doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim yang sholat membaca Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, tunjukilah kami, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Lalu menyebutkan ada tiga jalan. Dalam doanya yang diminta ialah sirotol mustaqim yang lurus. Pada ayat yang setelahnya Allah menyebutkan tiga jalan. Coba baik. Siratul ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim Walabolin tiga, betul ya? Tiga jalan. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Dan diminta. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini yang nyempal pertama ini. Bukan pula jalannya orang yang sesat. Ini yang kedua yang menyimpang. Dua jalan yang kontradiksi, yang sama-sama menyimpang, yang satu di tengah-tengah yang diminta. Yang satu itu namanya siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka. Dalam Al-Quran, dalam ayat al Nisa, mereka adalah para nabiin, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Para nabi dan para rasul. Para siddiqin, mukmin yang siddiq, para syuhada dan eh, orang yang soleh. Mereka itu adalah para pelaku pelaku jalan yang lurus. Mereka itu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para anbiya wal mursalin dan dari kalangan salafun salih. Yang kita minta ya, satu jalan yang lurus. Ditekankan lagi, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, dimurkai di sini, nyempal. Bukan pula jalannya oleh sesat, dihukumi sesat, menyempalnya kedua. Bagaimana ya? Jadi ada yang tengah-tengah itu yang lurus, ada menyempal kanan, menyempal kiri. Ini yang dikatakan hulu melampaui. Paham ya? Nah. yang tengah itu namanya wasatiyah. Sikap pertengahan. Ayat yang kedua disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di Al-An'am 153 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul فتفرق bikum an sabilihi ذلكم وصاكم bihi لعلكم تتقون Dalam ayat ini Allah menunjukkan satu jalan yang lurus dan menyebutkan banyak jalan yang menyimpang. Allah mengatakan dan sesungguhnya ini jalanku yang mustaqim yang lurus. Fakta bi'uhu, maka ikuti yang mustaqim tadi, yang lurus tadi. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti as-subul, jalan jalan kecil-kecil yang pendek-pendek. Yang banyak itu, yang menyimpang itu. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu jalan dikatakan mustaqim, diperintahkan kita untuk mengikutinya. Disebutkan ada lagi yang kedua subul. Jamaknya sebil. Bentuknya jamak. Banyak jalan. Kita dilarang untuk mengikutinya. Wala tetapi usul. Jangan ikuti yang banyak tadi. Yang satu itu namanya wasatiyah pertengahan. Inilah yang namanya Islam yang benar, sunnah yang benar, agama yang benar. Adapun yang banyak tadi yang menyimpang, Inilah yang namanya hulu. Ini hadis, eh, ini ayat diterangkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain dan dia sahih. Kata sahabat yang mulia tadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis. Kalau beliau mengatakan hada sabilullah yang satu garis ini jalannya Allah mustaqim lurus dan cuma satu. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Lalu Rasulullah SAW menggariskan banyak garis di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Yang satu ini satu tok lurus. Jalannya Allah. Dibikin garis banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sebelah kanan nyimpang arah kanan, sebelah kiri nyimpang ke arah kiri. Beliau mengatakan hadhihi subulun mutafarriqah ala kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilaih Adapun yang ini, yang arah kanan, yang arah kiri, jalan-jalan yang terpecah belah. Pada masing-masing jalannya ada setan. Ada setan yang menyuruh umat manusia masuk padanya. Ini satunya Rasul ada setannya. Berarti yang nyimpang kanan, nyimpang kiri, subur, namanya subul, setan, Jalan setan. Sesat atau menyimpang Hah? Sama saja. Dia menyimpang. Dikatakan mutafarriqah yang membuat perpecahan, yang berpecah belah. Lalu beliau membacakan ayat di atas. Wa anna hadha sirati mustaqiman tattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang lurus itulah yang namanya siratul mustaqim, jalannya Allah ditelusuri oleh para anbiya wal mursalin, oleh Nabi kita Muhammad SAW, salafun saleh, para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, dan terus sampai hari kiamat nanti. Yang meniti jejak langkah mereka sampai hari kiamat itu termasuk dalam riwayat dalam uh, eh, uh, eh, jalan hati yang lurus. Inilah Islam, inilah sunnah, Inilah manhaj salaf. Kita diwajibkan untuk mengikutinya para Namanya wasatiyah. Yang nyimpang kanan dan nyimpang kiri adalah subur syaitan. Jalan-jalan setan yang menyimpang yang memisahkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kanan, yang kiri itu yang namanya hulu melampaui batas. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kalau sekarang menggunakan bahasa radikalisme, ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri, ada radikal yang mencari kekerasan, ada radikal yang mencari lembutan halus. Sama-sama radikal kenapa? Menyimpang dari silakan mustaqim. Kita ini. lupa dia. Ini ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya prinsip salaf, prinsip alusunan wasatiyah wasatiyah. Dijelaskan oleh Doktor, Al-Ustaz Doktor Sulaiman bin Abdullah Abdul Khail dalam bukunya Salafiyah Hakikatuha wa Usuluha di halaman 147 beliau menjelaskan lebih lanjut fal i'tidalu wal wasatiyatu manhajul haqq wa manhajul anbiya'i wa atba'ihim yang namanya sikap adil dan sikap pertengahan adalah manhaj al-haq manhaj yang benar ini manhajnya para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka wa yatamatsalu dhalika bil islam ba'da mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bis sunnah ومنهج السلف بعد ظهور الأهواء والافتراء dan manhaj yang hak tadi manhajnya para anbiya wal mursalin tadi yang pertengahan tadi yang wasatiyah tadi itu ada pada Islam Para Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada pada sunnah ada pada sunnah dan yang ketiga ada pada manhaj salaf. Ketika munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan-perpecahannya. Itulah Islam, itulah sunnah, itulah manhaj salaf. Hak manhaj para anbiya wal mursalin sikapnya adil dan pertengahan. Tidak ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak ada radikalisme kanan dan kiri فأهل السنة والجماعة هم العجور الأخيار في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات maka ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang adil yang pertengahan orang-orang yang baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam amal, dalam semua. Ada muhim juga. Ini sangat penting diuraikan para kewalikum. Ini saya sengaja uraikan untuk memperjelas bahwasannya Islam was sunnah bukan radikalisme. Islam dan sunnah bukan ekstremisme. Radikalisme bukan dari Islam dan sunnah. Ekstremisme bukan dari Islam dan sunnah. Seorang sunni bukan radikalis Seorang sunni salafi bukan ekstremis. Bukan. Yang dikatakan radikal itu siapa saja yang menyimpang dari Islam dan sunnah. Yang menyimpang dari siratul mustaqim. Itu radikal. Baik dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, atau kaum Nasara yang dikatakan Balin, sesat atau dari kalangan kaum muslimin yang menyimpang. Maka semua firqah-firqah yang ada, kelompok-kelompok yang ada di kalangan sebagai kelompok yang menyimpang tadi, mereka semua jatuh dalam sikap hulu melampaui batas. Atau dalam bahasa yang lain, jatuh dalam radikalisme, ekstremisme. Yang selamat adalah Islam sunnah. Kaum muslimin yang di atas sunnah, barakallahu fikum mereka lah yang selamat dari semua tadi dan kokoh di atas manhaj yang benar namanya wasatiyah, pertengahan. Tidak ada ekstrem kanan ekstrem kiri, tidak ada hulu, tidak ada radikalisme kanan ataupun kiri. Barakallahu fikum. Ini penting untuk disampaikan barakallahu fikum. Kita misalnya? Kok <clears throat> oh, Maka ketika ada yang memunculkan paham-paham radikalisme Maaf, itu bukan dari Islam dan Sunnah. Salafi? Oh bukan. Maha salaf tidak ada padanya radikalisme. Ketika memunculkan ideologi-ideologi yang radikal, yang menyimpang, maaf, itu bukan sunni salafi. Nah, sunni salafi tidak ada pada dia ideologi yang radikal. Yang ada ideologi yang benar, al-haq. Islam sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu Gitu ya. Coba di gitu ya. Nah, sehingga barakallahu fikum uh, <clears throat> eh, ini prinsip sangat penting untuk diperhatikan supaya masing-masing kita dalam beragama dalam berislam betul-betul pertengahan. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya sudah melarang umatnya dari namanya hulu. Disebutkan dalam hadis Inna Imam Ahmad fi musnadihi wa nasai fi sunanihi wa Ibnu Majah fi sunanihi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-aqabah وهو على راحلته Rasulullah SAW berkata kepada aku kata Ibn Abbas pada pagi hari Akobah ini pagi hari dari Musdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumroh Akobah beliau masih di atas kendaraannya hati ulqutli Mari, Ibn Abbas, tolong carikan untukku kerikil untuk melewat jumroh. Kata Ibn Abbas, falakatu lahu hasayatin hunna hasul, hasul khadaf. Maka saya carikan untuk beliau SAW beberapa kerikil. Kerikilnya seperti kerikil untuk ketapel. Kecil segini. Dia segini. Kecil segini. Falamma wada'tuhunna fi yadih. Ketika saya letakkan itu kerikil di tangannya Rasulullah SAW, kala beliau bersabda, bi amsali haula dengan kerikil seperti inilah hendaklah engkau melempar jumrah wahai para sahabat. Kerikil ketapel, segini aja. Seperti ini kamu melempar. Wa iyyakum wal hulu wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana al dan hati-hati kalian waspadailah kalian dari sikap hulu melampaui batas radikal ekstrim dalam beragama ini sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian ialah sikap hulu melampaui batas radikal ekstrim dalam beragama ini asal muasalnya terkait dengan masalah kerikil melempar jumroh. Tapi Rasul menggunakan bahasa umum meliputi semua bentuk radikalisme dalam agama. Semua bentuk ekstremisme dalam agama. Dalam semua. Barakallahu Ada yang melempar jumroh pakai sandal. Apa namanya ini? Hah? Radikal. <laughs> Dalam pelaksanaan melebar jumroh. Ada yang melempar jumroh dengan batu besar. Hah? Radikal. Saya bukan teroris. Siapa bilang harus jadi teroris? Teroris itu satu bagian dari radikalisme. Radikalisme itu lebih luas maknanya. Anda radikal dikatakan Anda jatuh dalam hulu sikap melampaui batas ketika melempar jumroh. Rasul mencontohkan seperti kerikil ketapel. Nah, Anda pakai sandal. Anda pakai batu besar. Anda pakai balok kayu. Anda menggunakan yang lain. Itu banyak. Ada radikal. Radikalisme pelemparan jumroh. Itu asal muasal riwayatnya. Namun Eh, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lahat yang lebih umum sehingga meliputi semua bentuk hulu dalam semua perkara agama. Barakallahu itu. Dipahami insyaallah. Nah terus yang dibilang hulu dalam perkara agama yang mana? Yang tadi itu. Yang ini siratul mustaqim. Ini dimurkai oleh Allah Azza wa Yahudi radikal. Yang ini sesat, yang ini kaum Nasara radikal. Pada ayat yang kedua ini selalu mustaqim, jalannya lurus, jalannya lurus dan Rasulullah SAW. Ternyata yang ini ada yang belok kanan, banyak, belok kiri, banyak, subul syaitan. Kata yang mujahid, as-subul al-bid'ah wa syubuhat. Bid'ah, bid'ah, dan syubhat, syubhat. Ini jalur, jalur bid'ah. Maka semua yang menyimpang, yang sesat, dari sunnah, mereka lah yang jatuh dalam radikalisme dalam perkara agama, ekstremisme dalam perkara agama, yakni hulu dalam perkara Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang keras, ada yang halus. Barakallahu Yang selamat, yang tetap di atas sunnah dengan prinsip wasatiyah, sikap pertengahan dan adil tadi. Difahami saya? Ada barakallahu fikum seseorang yang Muslim yang mengaku salah bahkan. Mengaku salah. Tapi kemudian dia menghujat pemerintah. Menyebarkan keaiban-keaiban pemerintah. Namanya apa ya? Radikal adalah sunnah. Coba diam. Dan sama kalau kalau itu. Kita menghukumi perbuatan dan manhajiyah bukan orang. Hah? Namanya apa ini? Radikal. Lo kenapa kok radikal? Hah? Dikarenakan menyimpang dari prinsip Islam sunnah terkait pemerintah. Nah gitu ya. Dalam prinsip salaf dilarang mencela penguasa, dilarang menghinakan penguasa, dilarang menghujat penguasa, dilarang membongkar keaiban penguasa. Nasihati silakan, tapi harus sembunyi-sembunyi. Itu yang juga dalam hadis. Ternyata dia terang-terangan menghujat pemerintah, ah, pro asing, pro asing, penguasa yang tidak ah, aspiratif dan segala dan segala macamnya itu. Itu dimana hal yang ramai dengan aksi-aksi yang ada. Maaf, anda radikalis. Dan maaf, anda bukan salafi. Karena salafi tidak ada pada sikap hulu, sikap yang melampaui batas yang menyimpang dari sunnah. Ini pemahaman siapa? ini? Madhab siapa ini? Yang membuat yang mencaci maki penguasa segala macamnya. Kaum Khawarij. Itulah cikal bakalnya kaum teroris. Maaf, Salafi bukan teroris. Teroris bukan Salafi. Maaf, Khawarij bukan Salafi. Salah bukan Khawarij. Tidak ada kamus uh, Khawarij Salafi itu tidak ada. Teroris Salafi itu tidak ada. Karena pasti bertentangan dengan prinsip syariat. Tapi ngaku itu imitasi, bukan asli. Barakallahu fikum. Paham insyaallah dokter Jim. Itulah yang namanya prinsip salaf. Al-wasatiyah wa adabul Sikap tengah-tengah dan tidak melampaui batas kalau Nah, Masya Allah Ini disebutkan sekali lagi untuk menepis Berbagai macam anggapan-anggapan Dugaan-dugaan bahwasanya Sunnah wa Jamaah Salafiyun terlibat di dalam ekstremisme atau radikalisme atau terorisme. Sekali tidak demikian. Sunnah wa Jamaah memiliki manhajul haq, manhaj yang benar namanya manhaj wasatiyah. La ifrat wa la tafrid, tidak melampaui batas, tidak kurang-kurang dari batas yang ada. Barakallahu Ingat di dalam semua aspek agama. Barakallahu itu Ada sebagian pihak yang mengeluh eluhkan ulama memuliakan mereka, menghormati mereka, bagus. Tapi melampaui batas sampai pada tingkat taklid buta kepada seorang alim fanatik buta pada seorang alim. Ini radikal ataukah merasa Kenapa kok radikal? Karena kan penyimpangan dari masalah. Memuliakan ulama bagus, menghormati mereka benar. Apa yang radikal sih? Melampaui batas sampai mengkultuskan seorang alim, taklid buta pada seorang alim, fanatisme buta korsa niracika yang lainnya barakallahu fikum anti ulama mencaci maki para ulama menghinakan para ulama di para ulama melecehkan ilmunya mereka dikatakan tidak ngerti waktu kondisi kaum muslimin tidak mengerti penderitaan muslimin yang di luar sana segala macamnya ini ulama-ulama pembahasannya masalah uh, saja, tidak ngerti yang namanya gerakan-gerakannya. Jadi lagi para ulama. Mana salah agak radikal? Kenapa kok radikal? Hmm? Dikarenakan bertentangan dengan prinsip Apa yang salah sih? Ya kurang dari batas yang ada. Mestinya memuliakan ulama yang ini menghujat para, para ulama, melecehkan para ulama, menghinakan para ulama. Barakallahu Yang ini melampaui batas, yang ini kurang dari batasannya. Ini ekstrim, ini ekstrim. Ini radikal, ini radikal. Yang tengah-tengah Yang tengah-tengah gimana, Memuliakan para ulama, menghormati para ulama, mengambil fatwa-fatwa para ulama, bimbingan-bimbingan para ulama dengan hujahnya, dengan dalil-dalilnya tanpa tanpa fanatik buta kepada mereka, tanpa takut buta kepada mereka, tanpa mengkhususkan itu mereka. Sebagai tengah-tengah kebaikan di antara dua Inilah yang namanya madrasah. Konsep yang namanya adalah wasatiyah wal i'tidal. Kemudian ya, itu contohnya banyak dalam semua aspek kehidupan demikian. Barakallahu fikum. Nah. Contoh yang lain apa pembahasan berikutnya? Mau contoh berikutnya apa? Poin berikutnya? Contoh. Hah? Contoh apa poin? Hah? Contohnya banyak. Contoh berikutnya atau poin berikutnya? Jangan takut, nanti malam masih ada poin-poin berikutnya. Masih saya simpan yang lainnya ya. Hah? Contoh apa yang dimaukan? Dalam bab apa? Dalam bab apa? Gak apa? Memuliakan dan menghina ulama. Tadi sudah. Tadi sudah ada yang melampaui batas sampai kultus individu, tasuk. Ada yang malah menghinakan dan melecehkan para ulama. Sudah tadi. Tapi yang lain kenapa apa? Ya udah kalau gitu poinnya berikutnya. <laughs> eh, poin berikutnya. Ya contoh dalam apa? apa? Dalam bab berdakwah. Hmm? Dakwah dalam hal pekerjaan. Mulai. Ah, ah, eh. Hah? Dalam berdakwah. Panjang kalau kata Panjang banget ini. Masya Allah. <clears throat> Iya, iya. Apa sikap wasatiyah, wasatiyah Islam dalam urusan pekerjaan? Yang ekstrim kanan siapa, yang ekstrim kiri siapa, yang tengah-tengah siapa? Kok langsung diam semua ini? Takut kenapa gimana? harus mengevaluasi ya itu kerjaan setia itu dalam alisuna pekerjaan yang sesuai dengan syari dan apa, antara pekerjaan dan tolakul ilmi kedua-duanya imbang imbang tidak imbang. tidak juga melupakan tolakul ilmi terus pekerjaannya harus sesuai dengan syar'i sunnah. Terus? Loh. Iya, yang ekstrimnya mana? Yang ekstrimnya mana? Ya, ketika kerja seseorang bekerja tidak peduli dengan halal haram, sama gagar-gagaran syar'i, kalau telah cara terjatuh dalam dulu ya mereka bekerja juga melupakan terobol ini terjadi dalam bumi juga Wis. Jadi ya. yang ekstrim yang yang ini, yang satunya lagi. Ya bekerja tidak pedulikan lagi agama hanya ngejar dunia. Sudah tadi tadi. Satunya lagi. Ini kan yang ahli dunia ini. Satunya lagi kan pertengahan antara dua yang menyimpang yang meninggalkan sekali pekerjaan hanya mengejar alasannya mengejar uh, eh, agama ibadah lagi nah, banyak akhirnya terjatuh dalam apa istilahnya terakhir eh, rahib rahib terakhir rahib. Oh, nah, ini mah kan kali ibadah, celengannya banyak. Jadi makan eh, cucunya jadi dan ya saya nggak perlu bekerja, uang saya udah banyak. nah, baik, teman-teman, nah, saya bertanya masya Allah. Nah, begitu ya, Pak. Yang pertengahan itu jelas. Islam tidak melarang pekerjaan, tapi Islam memberikan aturan dalam cara pekerjaan. Cari pekerjaan yang syar'i atau yang halal, mubah, tidak ada pada yang haram. Niat pekerjaannya niatnya mencari pekerjaan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga supaya jangan sampai meminta-minta pada orang lain nah, menjaga kehormatan diri dipergunakan untuk perkara-perkara yang baik sehingga dia beribadah uh, dia bekerja juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dia pergunakan eh, pekerjaannya atau hasil pekerjaannya untuk mentaati Allah Azza wa Intinya tidak ada perintukan yang haram dan tidak melakukan ibadah kepada Allah. Yang ekstrim ini yang ahli dunia. Yang dipikir dunia, dunia, dunia, dunia, tidak peduli hal dan haram. Yang penting dunia, yang penting pekerjaan, yang penting uh, uh, dunia dia tercapai. Ini namanya ahli dunia. Tercela dia dengan satunya lagi anti dunia anti dunia bukan karena dunianya banyak terus uh, santai enggak anti dunia tidak mau dengan yang namanya dunia nah, itu. Akhirnya dia menyanyiakan dirinya Keluarganya Menelantarkan anak istrinya Sampai kemudian dia malah kemudian mengemis kemis Meminta-minta kepada orang lain Dia beban bagi yang lainnya Padahal dia punya kemampuan untuk bekerja Menjadi maisha ada hulu ada hulu. Yang tengah-tengah pekerja semampu kita yang halal dengan cara halal. perkara yang halal digunakan untuk perkara yang halal dan bukan perkara maksiat atau perkara haram dan dipakai untuk perkara ketaatan bukan perkara penyimpangan. Jangan di dalam dunia mengejar haram atau mengejar perkara-perkara agama atau ibadah Jangan pula menjadi beban bagi orang lain dengan tanpa mau bekerja Lah ada wala tengah-tengah. Masya Allah. Demikian seterusnya dalam semua baik tidak akan masuk namanya al-wasatiyah akan masuk semua perbuatan yang ada. Nah, barakallahu Ada sebagian pihak sok zuhud. Tahu sok zuhud karena zuhudnya nggak beneran. Sok zuhud tidak mau makan yang enak-enak. Sampai akhirnya mengharumkan yang enak-enak. Hmm? Mencela dan mengecam yang makan yang enak-enak. Hmm? Yang makan ikan. Hah? Sop ikan. Ya, suhud, suhud, suhud. Oh, untuk jangan makan begitu ya, busur. Ini ngaturnya. Terus makan apa ini? Sajanya aja Sajanya ini kok. Yang satunya lagi melampaui batas di dalam masalah makan, semua dimakan. yang ini hulu, yang ini juga hulu. Yang itu mengharamkan yang halal, yang kedua menghalakannya yang haram. Ada ekstrim ada ekstrim. ya betul, yang benar. Kita yang kita makan hanya yang hal-hal saja. Yang haram-haram nggak dimakan. Yang dimakan yang kita mampu untuk makannya, nggak cari-cari yang nggak mampu untuk dimakan semua yang halal diyakini halal semua dinikmati selagi dia, dia punya kemampuan tidak sampai haram atau israf melampaui batas sampai terbir membuang-buang segala macamnya boleh makan ikan boleh boleh makan ayam Hah? ayam mati tetap mati bisa boleh cara syar'i oh Masuk bakal air hidup. Betul. Yang penting dia halal dari jalur yang halal. Barakallah. Yang halal. Masya. Ini secara pras, secara teorinya gampang. Secara prakteknya susah. Masya Allah. Dalam perkara berpakaian juga demikian. Pertengahan tidak melampaui batas juga tidak kurang dari batasan. Ada yang berpakaiannya selalu minimalis. Apa bahasanya minimalis ya? Eh? Ini benar atau salah? Coba diem. Jawabannya? Kenapa salah? Dikatakan membuka aurat. Kan begitu ya? terjatuh dalam keharaman agama, dia membuka allah Ada sebagian mereka kalau berpakaian selalu mencontoh dan senang meniru orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang gak beres. Benar apa salah? Benar apa salah? Dikarenakan ada unsur tasyabuh menyerupai orang kafir. Islam melarang tindakan tasyabuh dengan mereka. Masya Allah. Gitu ya. Ada pihak-pihak yang mengecam, yang mencela sebagian pakaian. Padahal perkara ini mubah. Benar apa salah? Seperti salah. Ada yang pakai baju kuku dikecam sama dia. Baju kuku itu bukan bajunya salah. Loh, hati-hati. Jangan mengharamkan yang halal. Boleh nggak Pak Joko? Hah? Boleh. Boleh. Bukan tersebut dengan orang Cina. <laughs> Hah? Coba diem. Jawabannya? Bukan. Hubungannya sama orang Cina. Ya orang Cina pakainya saja begitu. Nah, bukan. Itu bukan tersebut dengan mereka. Itu eh, apalagi di, di negara kita itu merupakan ciri khasnya kaum muslim. Ya. Boleh pakai baju hem. Tahu hemnya? Hem lengan pendek, lengan panjang. Boleh. Boleh nggak boleh? Boleh. Boleh ya? Ada seorang dai pakai baju hem. Wah, ini bukan dai salafi. <laughs> ini bukan dai salafi. Benar apa salah? Ah. Hah? Lo dia? Salah. Dia mengharamkan atau mengecam perkara yang haram. Barakallahu boleh pakai peci hitam. Boleh pakai hitam. Boleh pakai peci hitam. Hah? Boleh. Eh? Jawabannya? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? ada larangan. Nah, ada pelarangan. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sorban hitam. kan boleh. Ini penting. Ketika pihak-pihak yang terkait dengan perkara pakaian melampaui batas sampai menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan dalam Islam, salah. Radikalisme berpakaian. Ada sebagian pihak para hukum yang kemudian mengecam, mengecam, menyalahkan pakaian yang sesungguhnya boleh atau syar'i. Juga salah. Radikalisme dalam berpakaian. Barakallahu itu. Dipahami? Yang tengah-tengah ialah kita dikasih kebebasan untuk berpakaian selama pakaian dari syar'i atau perkara yang mubah tidak ada padanya pelanggaran syariat sedikit pun. Hukum asal dalam berpakaian itu adalah mubah perkara yang boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya atau dalil yang menunjukkan sunnahnya. Tadi dikatakan haram, maka haram. Kalau sunnah, maka ada nilai lebih dalam berpakaian tadi. Barakallahu. Namanya apa ini? Wasatiyah, pertengahan dalam berpakaian. Barakallahu. Mudah ini. Betul Tidak ada misalnya? Ada yang mengecam pakaian jubah. Betul apa salah? Hah? Hah? Ada yang mengecam pakaian jubah. Betul apa salah? Ada yang mengecam, mengecam pakaian jubah. Betul apa salah? Kenapa salah? Hah? Mengecam perkara yang mubah. Masya Allah. Ada yang mengecam pakaian hijab bagi perempuan. Betul masalah? Eh, kenapa masalah? Karena hijab bagi perempuan hukumnya wajib, bukan semata-mata sunnah. Karena perempuan harus menurut semua auratnya ketika keluar rumah atau di hadapan laki-laki bukan mahramnya. ya? Nah, sehingga pakaian itu dari hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Maka dikatakan haram jangan dipakai. Barang siapa memakainya maka dia jatuh dalam keharaman itu tidak akan berhulu pelaku ibadah tanpa dalam berpakaian radikalisme pakaian atau ada di sana perkara-perkara yang menunjukkan sisi amboliahnya, sisi keutamaannya, maka ada nilai lebih dalam pakaian tadi. Kasih pahala dengan niatan-niatan mencari amboliyahnya Bahkan ada yang wajib sebagaimana kaum wanita menggunakan hijab yang syar'i hukumnya masjid. Barakallah. Dipahami soalnya? Nah. Sehingga tolong jangan sampai mengecam perkara-perkara yang mubah. Nanti antum lihat ada ikon kita menggunakan baju hem biasa. Hehehe, itu bukan bagian salah Hati-hati. Ini kadang muncul sebagai pihak mengatakan demikian. Atau salah. Eh, atau malah kebalikannya mengecam yang menggunakan jubah atau mengecam yang menggunakan gamis dan segala macamnya jangan itu kalian baru sehingga jangan melampaui batas jangan pula kurang dalam perkara seperti ini tapi jangan dengan bimbingan syariat itu semua berlaku dari mulai perkara-perkara yang sangat prinsip, perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara dakwah, perkara-perkara akhlak, sampai perkara masalah pakaian, sampai makanan, sampai minuman, semuanya Islam itu pertengahan. Hak kebaikan di antara dua perkara yang menyimpang pada. Barakallahu fikum, wallahu musta'an, wa la haula wa quwwata illa billah. Gitu ya. Poin berikutnya. Apa sudah? Jam 5 Trans 10 Pak. Hah? Ya Pak. <laughs> lanjut nanti, nanti malam juga lanjut nanti malam Hah? ada yang mau sampaikan gimana warna pakaian terkait dengan siapa ini? Eh, terkait dengan siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Terkait dengan masalah warna pakaian juga sama. Hukum asalnya adalah mubah. Diperbolehkan menggunakan warna apapun ada yang e, tegas sisi keutamanya menggunakan warna putih. Rasul mengatakan dalam sabdanya ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mauta. kamu menggunakan pakaian kamu yang warnanya putih, itu pakaian kamu yang terbaik. Dan kafanilah orang-orang yang mati menggunakan kafan warna putih. Berarti ada usus keutamaan lebih bagi yang punya yang pakai warna putih. Kalau dia menggunakan warna putih dengan niatan untuk mendapatkan pahalanya, dapat pahala. Tapi pakaian yang lain pun. Karena Rasul bisa, biasa menggunakan pakaian-pakaian yang lainnya. Eh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi haramkan mereka dengan masalah warna kan bagi laki-laki adalah pakaian muasfar. Itu pakaian yang dicelup dengan bahan usfur yang mengeluarkan warna kuning orange. kuning orange. Tahu kuning orange? Tahu tahu jeruk orange? Buka. itu kuning biasa. Kuning orange Buka. ya, ya kuning kuning orange, tahu kan kuning kuning jeruk orange itu? Ah, kira-kira. Nah. Ini, buka. al Ya, tapi kita ada itu dari celupan bahan khusus namanya bahan usfur. ya bahan nabati namanya usfur yang melahirkan jenis dilarang satu dikarenakan tersebut dengan orang-orang kafir. Itu pakaiannya para raja para bisu-bisu. Yang kedua tersebut dengan perempuan. Itu pakaian warnanya demikian khusus untuk perempuan. Maka Laki-laki tidak boleh itu. Yang kedua terkait dengan masalah bahan, tidak boleh dari sutra. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian sutra. Wah, sebetulnya apa Mau pakai pakaian apa? Tidak ada masalah. Mau oh, pakai warnanya pink, <laughs> pakai warnanya coklat, boleh. Warnanya biru silahkan. kombinasi ada masalah. Yang nggak boleh ketika ada makhluk bernyawa di juga tidak dalam Islam. Al-Muhim eh, hukum asal adalah boleh sampai ada nas dalil yang mengharamkannya karena sebuah alasan tinggalkan atau nas dalil yang menyebutkan akwaliyahnya maka ada sisi pahala khusus untuk yang memakainya dengan niran tersebut para keluarga. Hmm. Masya Allah, tabarakallah. Manakah yang lebih utama untuk ummahat? Menuntut ilmu atau kamu ngurus rumah tangga? Ya ada yang tangga. Waktunya ngurus rumah, ngurus rumah. Waktunya ngurus anak, ngurus anak. Waktunya Eh, ngurus suami ya ngurus suami waktunya ngurus-ngurus bagian dalam masak dan segala macam waktunya masak waktunya talim talim kan gitu jadi siasa dan akan sangat indah ketika seorang wanita muslimah barakallahu memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menimba ilmu agama dan mempraktekannya ke rumah tangga dia sehari-hari. Bagus. Niatkan semua dengan penuh keikhlasan kepada Allah ketika ngurusi rumah ikhlaskan niat dapat pahala ngurusi anak-anak ikhlaskan niat dapat pahala ngurusi suami lahir batin ikhlaskan niat dapat pahala nah, mengurusi masak dan segala macam ikhlaskan niat dapat pahala disitulah ladang pahala bagi seorang wanita dikarenakan mereka bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya dan anak-anaknya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha dan waktu-waktu yang lainnya dipakai untuk pelabur ilmi entah hadir ke majelis ilmu atau membaca ilmu atau mendengarkan ceramah ilmu yang baik dari alusunan di jamaah barakallahu bagus nah Mohon nasihatnya untuk ikhwah yang masih merokok. Oh, masih? Masih? merokok belum jangan merokok <laughs> satu merugikan kesehatan semua ahli medis sepakat mengatakan merokok itu membunuh itu sekarang yang dimaksudkan di dalam ya merokok membunuh dulu kan masih lembut merokok menyebabkan impotensi dan segala macam gitu ya <coughs> sekarang jelas merokok membunuh maka jangan bunuh diri pelan-pelan ya. Yang kedua, mubazir. Harta benda yang dipakai itu tersia-siakan dengan perkara yang Ya, maka Islam itu melarang tindakan tersebut dikarenakan banyak unsur kemalbarokannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kamu jangan melemparkan diri kamu terlalu kebinasaan. Jadi kalau mengatakan dalam sabdanya la darara la dirar tidak ada perkara yang membahayakan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Semua yang membahayakan haram dalam Islam. Membahayakan orang lain haram dalam Islam. Gitu ya. Jalan juga mengatakan dalam firman-Nya, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Kamu jangan membunuh diri, diri kalian, jangan bunuh diri. Allah Maha Rahmat pada kalian. Ada bunuh diri yang langsung, ada yang pelan-pelan, menghisap ganja, narkotika, dan segala macam. yang diandalkan adalah menghisap sigaret. gitu ya. Allah taala alamu bisawab. Apakah orang tua bisa berdosa kepada anak? Ya bisa. Tapi jangan dilakukan. Anda iya. mau bolimi anak dosa melantarkan mereka, nggak kasih makan dan minum kepada mereka, dosa. Ya, membiarkan mereka dalam kemungkaran dan kemaksiatan, kamu sanggup untuk mencegahnya, dosa. Kamu membolimi dia dengan tanpa hak, kamu pukul, kamu hajar, dosa. Dosa ya. Jangan mentang jadi orang tua atau semuanya boleh gitu. Anak juga demikian, bisa berdosa pada orang tuanya ketika dia durhaka kepada orang tua. Nah, Jika ada pembahasan uh, orang tua durhaka sama anak, ya, dan juga anak durhaka sama orang tua. Nah, lihat. Allahul musta'an. Bagaimana hukum umahat yang menggunakan kendaraan sendiri seperti sepeda motor tanpa kemana haramnya meskipun tujuan rumah tersebut untuk mengikuti taklim atau pergi ke pasar atau pergi ke tempat yang darurat seperti rumah sakit ketika suami atau mahram tidak ada tempat Allah ini sudah banyak nasihat dari para ulama kita para masyayikh kita terkait dengan masalah eh, sisi-sisi uh, yang akan banyak dimunculkan ditimbulkan ketika warga muslimah eh, sering-sering berbuat demikian. Ini akan sangat bagus ketika semua dengan mahramnya atau dengan dengan suaminya atau dengan anaknya atau dengan orang lainnya barakallahu. Nah, e, satu sisi banyak kejadian kecelakaan keserimpet dengan sifat yang ada. Ya, sisi yang lain juga terjadi e, karena permudah-mudahan akhirnya kelayapan kemana-mana. Hmm, mau taklim taklinya tok sebentar satu jam selebihnya oh ke mall mall lagi kelayapan ya, sana kemari hati-hati jangan membuka celah yang lebar bagi perempuan-perempuan yang ada karena kita sebagai umat Islam diminta dianjurkan untuk memuliakan dan menghormati seorang wanita minta untuk mengangkat harkat dan martabat seorang wanita yang setinggi mungkin mereka di dalam rumah dimuliakan, dihormati, dicintai, disayangi, diberikan semua keperluan eh, dia ketika dia keluar temani, dengan mahramnya, dijaga, dirawat. Perempuan dalam Islam itu barang istimewa. Ya, dijaga. Sehingga terus jangan bermudah-mudah yang bisa menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan. Barakallahu Suatu saat tolong berikan nasihat atau ujangan untuk kami para umahat untuk bisa menjadi istri yang solehah sehingga bisa meraih jannah karena perempuan kebanyakannya tempat di neraka. Masya Allah. Iya. E, solehahnya wanita itu pada dua poin inti. Yang pertama ialah solehah kepada Allah Terkait dengan ibadah dia kepada Allah jangan sampai e, tersisihkan atau terlupakan. Sholat pada waktunya, ibadah yang lain dikerjakan, berzikir segala macamnya. Ini solehah kepada Allah Azza <clears throat> meningkatkan iman dan takwa Di antara bentuk solehah kepada Allah, poin yang kedua, solehah kepada suami. Kepada suami. Nah, itu kan kalau kita agama, sehingga solehah kepada suami termasuk bagian solehah kepada Allah ibadah kepada Allah <clears throat> capkan baik-baik Suami kamu ini Mungkin surga bagi kamu Mungkin neraka bagi kamu Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW ketika seorang wanita Masuk menemui beliau di sebuah hajat Ketika diselesaikan hajatnya Langsung bertanya kepada dia Ada tuh nanti? Atau kamu sudah bersuami? Dikatakan, nah, sudah ya Rasulullah. Belum menanyakan kepada dia, Aina anti minu? Di mana posisi kamu dari sang suami? Bagaimana posisi kamu dengan sang suami? Dikatakan, ma'alu illa ma'ajiz tuan." Ya Rasulullah, aku tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang dalam khidmat suami. Kecuali yang, yang aku tidak mau. Maksimal. Rasul mengatakan, fa'ahsini Hendaklah kau berbuat baik kepada suami kamu. tak innahu jannatuki wa Sebab suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka. Maka semakin solehah kepada suaminya semakin bagus. Jangan lupa. Semakin berani sama suaminya, Allah musta'an. Neraka aja. <clears throat> Di antara ciri-ciri wanita yang solehah dan dikatakan dalam hadis khairun nisa sebaik-baik wanita ialah antuti'ahu idza amar. <clears throat> Mentaati suami ketika diperintah. Wa surahu idza namar. Menyenangkan suami ketika suami yang memandang dia. Wa fawahu fi nafsiha wa malihi idza ghadab. Dan dia menjaga betul menjaga betul kepercayaan suaminya terkait dengan dirinya dan harta pada sang suami ketika suaminya sedang tidak ada. Tidak selingkuh, dan menggunakan harta benda suami dengan untuk perkara sia-sia. Ada bisa, Selalu mentaati suaminya ketika diperintah. Ingat baik-baik. Ketaatan kepada suami itu punya wajib. Dalam semua hal, kecuali dalam perkara kemaksiatan. Kalau perintah suami terkait dengan kewajiban agama, jelas. Kalau perintah suami terkait dengan perkara-perkara juga yang sunnah pada agama, jelas. Hukumnya wajib semuanya. Perintah suami yang berkaitan dengan perkara-perkara mubah sekalipun, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau kamu kerjakan, dapat pahala wajib. Yang lain sunnah. Tapi untuk istri, jadi wajib. Dapat pahala wajib. Tapi kalau kamu menentangnya, kamu nggak mengerjakannya, suaminya kamu marah, kamu dapat dosanya. Yang lain mubah, nggak dapat dosa. Tapi kamu dapat dosa ketika kamu tidak mengerjakannya dan suami kamu marah. Sehingga manfaatkan sebaik-baiknya suami kamu ini untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Ladang pahala ada di suami kamu. Manfaatkan dia. Ya, manfaatkan dia untuk meraih pahala sebesar-besarnya mentaati dia selain berkala maksiat. Dan watasurrahu iza nazar, sedang mata memandangnya. Yang ini khusus untuk suami. Ya. khusus. suami. Ketika sama sang suami spesial. Buat dia tidak bisa berkedip. Bahasanya insya Allah cukup ya. <laughs> Hanya urusan suami. Nah. Semakin itu sebagai soleh. Semakin suaminya senyum, ridho semakin soleh. Selebihnya silakan diekspresikan. <laughs> ya, menjaga harta benda suami ketika suami tidak ada. Hanya pergunakan untuk hak-hak yang, yang, yang, yang jelas tidak punya membuang-buangnya atau memberikan kepada orang yang tidak diinginkan menjaga dirinya tidak saling berselingkuh dengan siapapun ketika suaminya tidak ada ada terus tunaikan ah, hak-hak suami kamu dengan maksimal sabar ketika menghadapi suami-suami yang eh, pemarah atau yang suka marah atau yang lainnya yang sabar Wah, insya Allah ketika ikhlas niatnya akan mendapatkan pahala besar surga bagi anda ketika suami kamu berhidup kepada Barakallah. Solehah kepada Allah dan solehah kepada suami. Barakulah. Kalau saya? Ya, kan perlu persiapan, itu perlu beli bersihan gitu ya. <laughs> Ya tak? Ya. Nah, makanya insya Allah diteruskan kembali nanti malam lagi. Masih pada pembahasan prinsip-prinsip salat Nanti akan yang kita kaji lebih mengkerucut dengan kondisi kita di zaman sekarang ini. Terutama terkait dengan masalah radikalisme, terorisme, dan semisal. Assalamualaikum, Wallahu ta'ala alam bisawab Sementara cukup Semoga bermanfaat, Subhanallah bihamdik Asyadu an anta